Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalal Fauzan asbahullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita masih membahas seputar apa? Seputar tidak adanya nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Adapun Nabi Isa alaihissalam turun nanti di akhir zaman bukan nabi yang baru, tapi sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu perlu diperhatikan. Kemudian adanya apa setelah para nabi itu? Generasi berikutnya adanya apa? adanya para ulama. Karena para ulama barakallahu fiik mewakili situ ada para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, asbab tabi'in. Mereka lah pewaris para nabi. Para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar wala dirham, tapi yang mereka wariskan turun temurun adalah ilmu. Mafhum? Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan apa? Inna ma'syaral anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama wa innama warasal ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir artinya sesungguhnya segenap para nabi mereka tidak mewariskan dinar wala dirham tapi yang mereka wariskan adalah ilmu maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar perhatikan ikhwan fid azza wa jalla barakallahu fiikum jadi ilmu itu salah satu warisan yang para nabi mereka tinggalkan ilmu tersebut turun temurun sampai hari kiamat kelak. Maksudnya kalau ada ucapan sampai hari kiamat itu biasanya maknanya lah sampai mendekati hari kiamat. Tapi ini sekedar apa? Menjelaskan secara global. Kita lihat aja biar tambah jelas halaman 197 yang cetakannya sama 197 yang beda dicari sendiri itu. Nah, barakallahu Kita lihat berikutnya. Setelah beliau menjelaskan Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bahwasannya wa inna ma ya'ti ba'dahu al-mujaddidun min ahli al-ilmi alladziina yuwaddihuna asy-syari'ata lin-nas wa yu'allimuna an-nasa ma jahilu minha. Perhatikan ini. Akan tetapi yang datang setelah Nabi itu adalah mujaddidun. Mujaddidun para pembaharu. Para pembaharu dari kalangan ahlul ilm yang mereka menjelaskan syariat ini kepada manusia. Sehingga ini menunjukkan kita ini perlu bimbingan para ulama. Paham ya? Jangan sampai nambar kalau karena sudah belajar lama kemudian nggak perlu bimbingan ulama. Itu keliru juga. Tapi para ulama yang bagaimana? Para ulama yang mereka senantiasa kokoh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapannya, amalannya dan juga keyakinannya. Karena nggak semua para ulama itu apa? Di atas kebenaran. Makanya kita nggak boleh taklid dengan para ulama. Tapi bagaimana para kalafi ukurannya adalah apa? Berpegang teguhnya Nam alim ulama tersebut di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sampai-sampai para ulama dimun Syekhul Islam dan semisalnya mengatakan nahnu nudafi'u an syakhsin biqadri tamasukihi bis sunnah. Kami membela seseorang itu sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia di atas apa? As-sunnah. Sehingga kalau misalkan ada seorang ustaz, seorang dai atau seorang syekh misalkan terjatuh dalam kekeliruan itu wajar karena gak ada yang maksum. Paham ya? Nah, kalau orang sudah terjatuh dalam kekeliruan, dalam kebatilan misalkan para kalafik, setelah ada bayan, penjelasan, nasihat, dia justru nolak, bantah, bangkang, ngayel. paham ya? Tidak ada salahnya kalau dia meninggalkan. Paham ya? Kenapa demikian? Karena menunjukkan bahwasanya orang itu gak boleh taklid dengan seseorang. Paham ya? Dengan apa? Dengan individu tertentu gak boleh. Kalau seandainya kita harus mengikut ikuti Al-Qur'an dan sunnah namanya mutamasik mutamasik beli kitab sunnah. Ada mutaasib haram. Mutaasib itu fanatik, asabiyah. Itu seringnya negatif. Tapi kalau mutamasik mutamasik itu positif karena mutamasik beli kitab sunnah. Bukan mutaasib ya. Mirip mutamasik mutaasib mirip. Sama-sama seakan-akan apa? Berpegang teguh. Hanya saja kalau mutaasib itu fanatik. Berpegang teguh tapi fanatik fanatik terhadap apa? kebatilan. Paham ya? Kalau kita katakan ana muta'assib dengan Al-Qur'an Sunnah enggak cocok. Ana fanatik dengan Al-Qur'an Sunnah enggak cocok. Tapi apa mutamassik? Mutamassik berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau mutamassik itu seringnya positif. Tapi kalau muta'assib itu arahnya ke negatif. Mafhum? Sehingga larangan asabiyah fanatik dengan tokoh tertentu atau guru tertentu. Mafhum? Karena kalau kita sudah fanatik, termakan syubhat nah tokoh tertentu akhirnya fanatik, asabiyah, itu biasanya bela. Masuk ke jurang pun dia ikut masuk ke jurang. Bukan menahan, masuk juga akhirnya Karena apa? Itu kan guru kami, ustadz kami. Masa ditinggalkan? Kalau di atas kebatilan barakallahu kemudian sudah datang bayan, datang penjelasan, justru dia menolak, bantah, bangkang, ngayal, terus mau diapakan lagi? Paham ya? Katanya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Benci karena Allah, cinta pun karena karena Allah Taala bukan karena hartanya, bukan karena tahtanya, bukan karena wanita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekedar penjelasan. Datang setelah para nabi barakallahu fiik, itu bukan nabi lagi, tapi apa tadi? Al-mujaddidun, para pembaharu dari kalangan ahlul ilm yang mereka menjelaskan syariat untuk manusia dan mengajari manusia perkara yang mereka masih bodoh terhadapnya. Mafhum? Di sana ada yang dikenal Rabbaniyun, Ar-Rabbaniyun, para, para ulama Ar-Rabbaniyun. Siapa itu Ar-Rabbaniyun? Siapa mereka itu? Dikatakan al-alim Rabbani, yang bagaimana itu? Kriterianya sudah kita lewati. Eh? Waladi? Naam. Huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarihim. Kondisikan faedah ini ya. Nanti kalau anak tanya yang kedua kali pastikan enggak gagal paham. Apa dan siapa al-alim rabbani itu? Siapa itu al-alim rabbani? Al-alim rabbani bahasa Arabnya alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Artinya seorang alim rabbani itu adalah seorang alim yang mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Dari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Karena ilmu itu bertingkat-tingkat, ya enggak? Ilmu itu bertingkat-tingkat. Nah, jadi karena bertingkat-tingkat, paham ya? Perlu diurutkan. Nah, biar orang itu enggak bingung. Misalkan ilmu masalah tauhid pun bertingkat-tingkat kan? Al-usul salasah, al-qawaidul arba, al-usul sittah, nawaqidul Islam. Kemudian nanti misalkan kasus subhat, kita bertauhid. Nahwu itu sama, nahwu. Antum belajar nahu bahasa Arab, urut atau tidak? Urut kan? Zurmiyah, Mutamimah, Qaturnada, Alfiyah. Nah, itulah yang dikatakan al-alim rabbani, seorang alim yang benar-benar bisa mendidik apa? Na'am mad'u atau na'am murid atau orang yang belajar kepadanya. Huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Yaitu seorang alim yang mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Mahfum. Makanya para ulama menjelaskan ketika orang berdakwah melihat si konpat. Apa itu si konpat, Sufyan? Si konpat itu singkatan apa kepanjangannya? Si Nah, kon kondisi pat tempat. Paham ya? Makanya kalau kita antum berdakwah misalkan di kampung, di masyarakat itu biasanya kan nggak cocok kalau antum ajar usul fikih langsung. Eh? Bapak-bapak, ibu-ibu, al-asl fil amr dulu al-wujub. Bapak-bapak, ibu-ibu, hukum asal perintah itu wajib. Bingung mereka. Ajarkan fikihnya dulu. Fikihnya dulu diajarkan baru nih usul dimasukkan. Paham ya? Antum baru berdakwah di masyarakat awal kali dakwah langsung Alfiyatul Malik. Paham ya? Atau Arab, bingung mereka. Nah, itu berarti kita harus melihat kondisinya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau antum ingin merujuk ya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau menyebutkan di awal-awal syarah terhadap Al-Ushul Salasah itu bagus sekali. Di sana beliau menyebutkan nah bagaimana tata cara berdakwah. Paham ya? Di antaranya dengan hikmah, dengan ma'idah hasanah, kemudian perdebatan yang paling terakhir kalau seandainya apa? memungkinkan. Itu pun perdebatan yang baik yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla barakallahu fiikum. Kita lihat falaysa ba'dahu rasul, maka tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad rasul tidak ada lagi. Wa inna ma ba'dahu ulama al-mujaddidun. Akan tetapi setelah Nabi itu adalah para ulama al-mujaddidun, para ulama pembaharu. Mafhum? Pembaharu bukan maknanya bahwa agama baru ya. Pembaharu itu maksudnya ajaran-ajaran agama yang sudah terpendam mati dihidupkan kembali. Ah, dihidupkan kembali, didakwah kembali. Misalkan di kampung dulu ada orang yang berdakwah, orang sudah meninggal dunia, vakum, lama nggak ada taklim misalkan, lama nggak ada kajian, datang orang pembaharu. Paham ya? Yang kembali menghidupkan sunnah, kembali mengajarkan sunnah, kembali mendakwahkan sunnah itu namanya pembaharu. Mafhum? Kapan itu terjadi? Kita lihat hadisnya biar tambah jelas ini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha masyaallah hadisnya ini riwayatkan Imam Ahmad dan juga yang lainnya Nah, secara global hasan hadisnya. Hadisnya Abi Darda radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk umat ini setiap 100 tahun sekali. Paham ya? Berarti 100 tahun sekali berarti berapa abad 100 tahun itu? Satu abad ya? Nah, Itu apa? Orang yang lah lahadina. Orang yang memperbarui, paham ya? Untuk umat tersebut agamanya. Maksudnya bukan bahwa agamanya baru, bukan. Maksudnya mendakwakan kembali. Mungkin sudah punah, sudah pudar, sudah mati, nggak ada yang dakwah. Ternyata setiap 100 tahun sekali itu ada orang yang mendakwahkan kembali. Paham ya? Sampai kapan ini? Sampai hari kiamat. Paham ya? Seperti terus menerus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya apa? Senantiasa dari kalangan umatku ini ada sekelompok yang mereka itu unggul. Unggul kemudian di atas al-haq. Mahum, nampak di atas al-haq. Tidak membahayakan orang yang mengejek mereka, tidak membahayakan orang yang merendahkan mereka. Siapa mereka taifah ini? At-Taifatul Mansurah Al-Firqatu An-Nadiyah Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah sampai datang hari kiamat. Nahum. Naam sehingga yang seperti ini menunjukkan bahwasanya apa Allah Taala senantiasa menjaga agamanya, menjaga agamanya. Naam. Wa qala alaihi salatu wassalam innamal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sehingga jangan pernah mencaci maki para ulama menghina para ulama, mengajak para ulama, ulama ahlu sunnati wal jamaah, ulama ahli hadis. Disebutkan oleh para ulama al-mutaqaddimun wal mutaakhirun, nah min alamatil hizbiyah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk tanda-tanda hizbiyah itu apa? Mencaci maki, menghina ahli hadis. Naam. Karena ahli hadis beda dengan ahli fikih. Bedakan ya. Para ulama menjelaskan bedanya apa? Naam barakallahu fiik disebutkan di sana kullu muhadditsin faqih wa laysa kullu faqihin muhaddis. Ini pentingnya di situ. Setiap muhaddis itu insyaallah faqih kalau dia menelaah mempelajarinya. Dia paham hadis sahih, dhaif, matruk, mungkar misalkan, dia biasanya faqih. Memahami wah oh, ini kalau hadis dhaif enggak diambil, enggak dijadikan hujah. Tapi tidak setiap faqih itu muhaddis. Buktinya banyak orang ahlu fikih yang mereka menggunakan hadis apa? Hadis dhaif, hadis palsu, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah dalam kitab Syarah Al-Lamiyah yang dinisbahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di akhir akhir kitab. Al-Imam Abu Hanifah beliau membangun fikihnya atau madhabnya di atas berapa hadis? 120 hadis. Itu pun yang sahih cuma berapa? 40. Yang dhaif 80 makanya para ulama menggelari ashabur ra'yi. Paham ya? Orang-orang yang menyandarkan kepada akal. Jadi kalau antum melihat di dalam kitab fikih, qala ashabur ra'yi itu pengikut Abu Hanifah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Berarti kita menghina, mengejek tidak. Syekh Mukbil bin Hadil Wabi'i taala, beliau punya artikel bagus sekali itu. Nah, barakallahu fiik. Kalau tidak salah itu di akhirnya ada lafaz as-sahifah. Awalnya ada intinya apa membahas seputar Abu Hanifah, menjelaskan bagaimana nah latar belakang dan juga keadaan Abu Hanifah. Paham ya? Nanti antum cek sendiri kitabnya bagus sekali itu karya Syekh Mukbil bin Hadil Wadi rahimahullah tentang bagaimana latar belakang dan bagaimana nam fikihnya Al-Imam Abu Hanifah. Mafhum? Sehingga Syekh Abdul Hamid saja itu kalau antum melihat syarah Al-Lamiyah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu beliau fokusnya tiga. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Untuk untuk Abu Hanifah di akhir disebutkan bahwasanya nah barakallahu fi ashabur ra'yi. Kemudian kalau Murji'ah murjiah Murji'atul fuqaha, Murji'atul fuqaha nisbahnya kemana? Nisbahnya pengikutnya Abu Hanifah. Paham ya? Nanti kalau antum merujukannya bisa dilihat dalam apa? Nah barakallahu syarah apa? Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Dawud syarahnya Syekh Fauzan. Murjiah Murji'atul fuqaha, fuqaha itu siapa? Ahli kan? Itu nisbahnya kepada pengikutnya Abu Hanifah, ashabur ra'yi. Paham ya? Naam. Dan kalau antum lihat kitab-kitabnya bagaimana tentang apa tentang fikih Imam Abu Hanifah ini rahimahullah, An-Nu'man bin Sabit rahimahullah sahabat sahabat membolehkan berwudu dengan air nabit. Air nabit atau air nabit antum? Air endapan kurma atau air endapan anggur. Paham ya? Suci memang, tapi tidak layak dipakai untuk bersuci. Coba kalau antum pakai madhab itu. Antum wudu pakai endapan air anggur. Bagaimana rasanya apa itu, Pak? Eh? Tangannya bagaimana kira-kira? Lengkap gak kira-kira? Ayo na'am. Mahum. Kemudian juga ada pendapat-pendapat yang lain di situ yang apa yang tidak sesuai dengan dalil makanya dikenal ashabur ra'yi. Nah, itu sekedar selingan saja biar antum ada masukan nanti kalau antum mengerujukannya yang paling bagus adalah karya Syekh Mukbil bin Hadil Wadi rahimahullah kalau tidak salah itu Nasul Sahifah. Nasul Sahifah eh, Ar-Rad ala Abi Hanifah kalau tidak salah seperti itu. Nanti cek sendiri. Itu kitabnya bagus sekali. Ada artikelnya itu. Paham ya? Na'am barakallahu fi. Kemudian rujukan yang kedua yang Anda katakan bahwasanya membangun madhabnya di atas 120 hadis, yang 80 dhaif, yang 40 sahih, itu syarah Al-Lamiyah atau taklifat terhadap syarah terhadap Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ditaklik oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zuhri. Nah, barakallahu fi. Ikhwani fi din azdan yazakumullah barakallahu fiikum Berikutnya perhatikan. Fal ulama'u min hadhihi ummah maqam ar rasul sallallahu fil bayan wal idah wal hidayah lin nas masyaallah. Maka para ulama dari kalangan umat ini mereka berdiri tegak berdakwah. Kedudukannya seperti seakan-akan kedudukannya rasul dalam hal apa? Ya, dalam hal bayan, menjelaskan. Wal idah menggamblangkan wal hidayah nas dan memberikan hidayah kepada manusia. Hidayah apa ini? Antum kita ini bisa nggak memberikan hidayah orang lain? Hidayah apa namanya? Naam, hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah membimbing dan mengarahkan. Adapun orang yang kita bimbing, orang yang kita arahkan, pasti nerima atau tidak? Hah? Pasti nerima nggak? Pasti. Eh? Orang yang kita arahkan, orang yang kita bimbing, orang yang kita dakwahi, ya akhi itaqillah, tinggalkan kebid'ahan, ambil as-sunnah. Orang yang kita dakwahi ini pasti nerima enggak? Pasti. Eh? Belum tentu. Karena perlu hidayah apa namanya? Taufik. Penting nih ya, hidayah taufik. Tapi kita hanya memiliki hidayah ad dalal wal irsyad. Makanya Rasulullah aja ingin dan pengen sekali memberikan hidayah kepada siapa? Pamannya siapa? Abu Talib. Siapa namanya Abu Talib itu? Pamannya Rasulullah Abu Talib siapa namanya? Labas. Abu Talib siapa namanya? Abdul Manaf. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa namanya? Antum? Abdul Muttalib. Kakeknya. Siapa? Abu Syams? Siapa? Ingat enggak? Labas, ya, Hafid. Kalau Abu Talib, Abdul mana? Kalau Abdul Muttalib, Awa, ya, Syaibatul Hamdi. Paham Itu ma'rufnya disebutkan dalam Al-Fusul Fisirat Rasul. Naam. Jadi Rasulullah SAW berusaha memberikan hidayah. Ketika pamannya hendak meninggal, ditangkin bayangkan itu. Tapi karena apa? Hidayah taufik tangan siapa? Di tangan Allah Ta'ala nggak nerima juga. Karena belum apa? Belum mendapatkan hidayah. Ini syahidnya para kalafik. Maksud hidayah di sini adalah hidayah adalah dalalah wal irsyad. Kita menjelaskan, menggamblangkan syariat ini sebagaimana yang dahulu Rasulullah ajarkan. Fala nabiyya ba'dahu. Perhatikan itu. Maka tidak ada nabi lagi setelahnya. Lanyala apa ini namanya? Hasan Lanafiyah lil jinsi artinya itu. Di dalam ilmu nahwu ada namanya lanafiyah lil jinsi, ada namanya lanafiyah lil wahdah. lanafiyah lil jinsi itu yang dia beramal amalan apa? esan Amalannya kana atau amalannya inna? lanafiyah lil jinsi. Amalannya inna. Meniadakan semua jenis nubuah. Tidak ada nabi lagi setelahku. faham Nah, kalau la nafiyal wahdah itu beramal amalan laisa nanti. Itu yang tiadakan satuannya. Nah, yang ditiadakan cuma satuannya. La kitabun fil masjid, tidak ada satu kitab dalam masjid, adanya dua atau lebih. Kalau oh, satu enggak ada, adanya dua atau lebih. Paham? Itu namanya la nafiyal wahdah. Kalau yang ini dalam hadis ini, kenapa Anda jelaskan? Karena banyak orang yang memelesetkan. Ahlu bid'ah wad dalal, ahlu inhiraf, mereka orang-orang yang melenceng dari manhaj ahli sunnah wal jamaah akidah al-sunnah wal Jamaah mereka memelencengkan di sini. Nah, menyelewengkan di sini. Bacanya bukan la nabiyya tapi apa? La nabiyun Nah, akhirnya digunakan susunan apa kemarin? Mutadak dan khobar. La-nya mubtada, nabiyunya khobar. Ngartikannya la adalah nabi setelahku. Akhirnya apa? Muncullah nabi baru, nabi la. Allahul musta'an. Naam. Wahada fil Quran. Yang mana hal ini ada dalam Al-Quran. Maksudnya bahwasannya beliau alaihissalam adalah nabi yang paling terakhir penutup para nabi. Kalau Allah Ta'ala fi haqqi nabiyyih walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Apa kaedahnya? Nabiun la yu'bad, rasulun la yukadzab. Nabiun la yu'bad, rasulun la yukadzab. Nabi yang tidak disembah, rasul yang tidak didustakan. Nah, itu dihafalkan. Wa fi qaulihi alaihi wasallam, hadisnya dilihat itu dan di dalam perkataan Rasulullah SAW, innahu sayati ba'di kadzabun salasun kulluhum yad'i annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. batanya dan keliru ya. Bacanya la nabiyya ba'di. Naam. Perhatikan. Artinya dari dalam perkataan Rasulullah SAW, sesungguhnya nanti akan datang setelah aku meninggal. 30 orang pendusta. Mereka semuanya pendusta, 30 orang tersebut. Masing-masing mereka mengaku dirinya nabi, anahu nabi. Wa ana khatabun nabiyyin dan aku adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di. batanya gitu. Tidak ada nabi lagi setelahku. Jadi tiadakan apa? Jami'un Nubuah. Semua jenis kenabian tiadakan. Mafhum? Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ini sekedar tanbih peringatan ya barakallahu fiik. Jadi kalau antum setiap kali mendengar lafaz Muhammad itu upayakan semaksimal mungkin bisa bersolawat karena perintahnya itu para ulama sedang pendapat tapi yang sahih nah ulama fi kalaupun seandainya itu mustahab tapi ditekankan sekali. Paham ya? Nah, orang-orang awam saja itu kalau ngomong lafaz Muhammad semangat ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan kalah. Paham ya? Kenapa? Karena dalilnya jelas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallu alai ini amr atau bukan perintah atau bukan perintah wal asal fil amrnya dulu al wujub ini para ulama menjelaskan hukum asal perintah itu wajib kalaupun seandainya tidak wajib ya barakallahu fiik ada syarat-syarat yang lain tapi yang paling kuat barakallahu fiik paling minimnya itu sangat ditekankan sekali jadi kalau antum dengan lafaz Muhammad jangan diam saja Maksudnya adalah lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada lafaz sallallahu alaihi wasallam atau alaihi wasallam. Mafhum? Ini penyebutan Nabi ya. Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi. man taqada annahu ya'ti ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabiyyun au annahu yub'ats nabiyyun fa huwa kafir di garis itu. Yang punya kitab garis, yang tidak punya kitab diperhatikan. Maka barang siapa yang meyakini bahwasanya akan datang setelah Rasulullah SAW nabi yang baru atau bahwasanya akan diutus nabi lagi, maka dia kafir. Wallahu a'lam. Li'annahu mukadzibunillah dikarenakan dia mendustakan atau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa mukadzibun rasul dan juga berdusta kepada Rasul sallallahu Wa mukhalifun ijma'il muslimin dan menyelisih kesepakatan kaum muslimin. Walidzalika hakama ahlul ilm bi kufri kulli man idda'a an-nubuwata ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam. Di garis itu, oleh karena itu, ahlul ilm hukumi dengan apa? Kekufuran, kafirnya setiap orang yang mengaku-ngaku nabi setelah siapa? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Ayo na'am. Kamu Musailimah al-Kadzdzab, seperti Musailimah al-Kadzdzab. Diperangi oleh para sahabat pada perang apa namanya? Yamamah, Yaumul Yamamah. Peperangan sangat dahsyat. Paham ya? Sebagian para sahabat pun terbunuh di situ. Memerangi apa? Musailimah al-Kadzdzab, ini Allahul musta'an. Wal Aswad al-Ansi ini juga termasuk yang ngaku-ngaku nabi juga ini. Al-Aswad al-Ansi. Wa man jaa ba'dahum mimman yadda'i nubuwah dan orang-orang yang datang setelah mereka yang ngaku-ngaku nabi hakamu bi kufrih mereka para ulama menghukumi dengan kekufurannya. Allah musta'an. Wa kadzalika hakamu bi kufri al-qad al-qadnam. Apa itu? Apa itu? Menyatu? lapatnya itu? Sama enggak itu, kan? Coba yang cetakan itu. Apa itu yang cetakan ini? Coba lihat lihatan itu. Masa lihat itu. Sama antum sama enggak? Soalnya kadang cetakannya beda anu, harokatnya dan melihat hurufnya hurufnya. Sama. Al-Qadiriyah Al-Qadiriyah atau al al al, al Situ. Ketemu nggak? Kalau itu sama, sama ternyata. Yang cetakan beda itu. Eh, apa? Sama. Sama. Eh, berarti nama kelompok yang dikenal dengan pengikutnya Ahmad al qadiani Eh, dulu dikenal Gulam Ahmad atau semisalnya itu ya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini biar tambah jelas. Wa kadzalika hakamu bi kufri al-qadayaniyah. Nah, atau al-Qadiyaniyah, al-Qadiyaniyah ya karena nisbahnya al-Qadiyani ya, afan. Wa kadzalika hakam bi kufri al-Qadiyaniyah. Nah, oleh karena itu seperti itu pula para ulama menghukumi kekufuran kelompok al-Qadiyaniyah. Pengikutnya Ghulam Ahmad Al-Qadiyani. Paham ya? Yang waktu itu di mana di Pakistan. Kita lihat sini. Alladzina ya'taqiduna nubuwwata Ghulam Ahmad. Hmm. Yang mereka meyakini kenabian Ghulam Ahmad Al-Qadiyani di Pakistan di Pakistan. Itu di garis ya, karena waktu itu tersebarnya sampai ke India waktu itu. Ya, mungkin Pakistan dekat India ya. Nah, barakallahu fiik di India waktu itu sempat banyak pengikutnya. Nah, barakallahu fiik mereka meyakini kenabian Ghulam Ahmad Al-Qadiani di Pakistan, di Pakistan. Fahaula kuffar khariduna minal millah mereka orang-orang kafir keluar dari agama Islam. Li'annahum za'amu anna ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan yub'atsu fakafaru. Lihat ini. Dikarenakan mereka, mereka meyakini bahwasannya ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW ada Nabi lagi maka mereka telah kafir waliyadzubillah. Liannahum i'taqadu anna hadzal rajul karena mereka meyakini bahwa lelaki ini wa huwa Ghulam Ahmad Al-Qadiyani nabiyyun lihat ini. Karena mereka meyakini lelaki ini yaitu Ghulam Ahmad Al-Qadiyani sebagai nabi. Meyakini sebagai apa? Meyakini sebagai nabi. Akhirnya dikafirkan oleh para dikafirkan oleh para ulama. Jadi di dihafalkan ini ya, ada tiga ini, Musalim al-Kadzab, Al-Aswad al-Ansi, Ghulam Ahmad al-Qadiyani. Nanti kalau numpak tanya, pastikan enggak gagal paham. Siapa di antara orang-orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam meninggal? Nah, Musalim al-Kadzab, Al-Aswad al-Ansi, Ghulam Ahmad al-Qadiyani. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik wa yusammuna bil qadiyaniyah nisbatul ilaiha nisbatun ilaih dan mereka menamakan dengan kelompok tersebut kelompok Qadianiyah nisbah kepada Ghulam Ahmad al qadiani Nah, yang waktu itu nama barakallahu fiik pusatnya di Pakistan tersebarnya banyak pengikutnya di India waktu itu nah kita lihat sini huwa sallallahu khatamun nabiyina nabiyya ba'dah maka beliau alaihi salatu wassalam penutup para nabi tidak ada nabi lagi setelahnya hadhi aqidatu hadhi aqidatun yajibu al muslimi an ya'taqidaha ini adalah keyakinan yang wajib atas seorang muslim untuk meyakininya. Wajib ini ya. Wa an yukadzdzam wa an yukadzdzib man da'a nubuwah ba'da bi'tsatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan hendaknya dia mendustakan setiap orang yang mengaku nabi setelah apa? Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus bagaimana itu Sufyan? Nabi Isa alaihi kan turun nanti akhir zaman. Katanya kata Nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Bagaimana? Subhat. Subhat kan? Katanya kata Nabi lagi katanya. Bukti Nabi Isa masih ada. Turun akhir zaman nanti. Jawabannya, subhatnya apa? Jawabannya apa jawabannya? Eh? <laughs> Subhat. Eh, jawabannya apa jawabannya? Ayo, patahkan subhatnya nih, dibantah ayo, Ahmad. Nabi Isa masih ada nggak? Kapan? Turun akhir zaman kan? Katanya nggak ada nabi lagi katanya. Lah nabi ya ba'di. Nggak ada nabi lagi setelahku. Buktinya ada Nabi Isa turun akhir zaman. Apa? Dengar atau? Apa? Sampai apa? Apa, apa jawabannya? Nah, pernah dengar ya? Antum sampaikan pesan. Mau ngapain? Nah, Mas. Bisa bantah, Mas? Eh, gimana ya, Mas? Naam, sedangkan Ewa, turun akhir zaman sebagai pembunuh dajjal sekaligus umat Enam pengikutnya, maksudnya pengikutnya atba' ya, dan barakallahu fi ahsan tuh barakallahu fi. Jawabannya itu jawabannya. Memang Nabi Isa alaihissalam turun akhir zaman, tapi bukan Nabi yang baru. Nabi yang lama yang Allah Taala awal mulanya mengangkat ke mana? Mengangkat diangkat ke langit. Lalu ya? mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dan turun nanti akhir zaman, bukan Nabi yang baru, tapi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu jawabannya. Subhatnya sudah kita kasih jawabannya. Yang terakhir nanti baik-baik. Wa amma nuzulu Isa alaihi salatu wasallam fi akhir zaman. Aywa. Adapun turunnya Nabi Isa alaihi salam nanti di akhir zaman, fa innahu yanzil bi syari'atir Rasul sallallahu Maka beliau turun dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fa yakunu tabi'an di garis itu. Fa yakunu tabi'an li Muhammad sallallahu maka menjadilah beliau pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi yang baru. Mafhum? Naam. Yahkum bi syari'atihi beliau berhukum dengan syariatnya wala ya'ti bi syari'atin ghairiha fa huwa yu'tabar minal mujaddidin masyaallah Nabi Isa alaihissalam tidak membawa syariat yang baru Nabi Isa alaihissalam tidak membawa syariat yang baru yang selain syariat Rasulullah SAW tapi beliau dianggap sebagai apa mujaddidin termasuk dari kalangan apa mujaddidin pembaharu yang kembali memulihkan mendakwahkan agama agama Islam. Wa min atba'ir Rasul sallallahu dan beliau termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza nazala fa innahu idza yakunu min atba'ir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau turun nanti maka beliau menjadi pengikut Rasulullah sallallahu bukan nabi yang baru. Bukan nabi yang baru. Naam. Fala yuskil nuzul Masih alaihi wasallam enggak ada iskal. Atau fala yuskal. Naam. Fala yuskal, tidak dianggap iskal Nuzul Masih alaihi wasallam, turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman, di akhir zaman nanti. Ma'a qaulihi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan apa? Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, enggak ada kontradiksi di itu. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku, jadi enggak ada kontradiksi. Terus bagaimana Nabi Isa turun di akhir zaman? Katanya enggak ada nabi lagi katanya. Nabi Isa buktinya masih ada. Masih belum bisa tuh Nabi nya ya? Katanya nggak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Buktinya masih ada nabi, Nabi Isa SAW turun akhir zaman. Gimana ini? Kontradiksi kan? Pan, Ayo. Ya? Kenapa? Salurkan. Nabi Isa kenapa? Diangkat ke langit. Terus? Kurang, kurang, kurang. Karena pengen yang seperti tadi itu. Coba antum. Nabi Isa belum meninggal panjang itu nanti kalau Nabi Isa belum meninggal ini panjang nanti. Yang itu simpel aja tadi itu. Katanya nggak ada Nabi lagi katanya. Bukti Nabi Isa turun akhir zaman. Nabi kan. <laughs> Eh, mana? Kalaupun seandainya itu turun, barangkali itu maksudnya kalau nanti seandainya turun di akhir zaman dan pasti turun ya sebagai penupas dajjal, itu bukan nabi yang baru gitu aja ngomongnya. Bukan nabi yang baru, tapi nabi yang lama yang memang Allah taala angkat Nabi Isa salam ke langit dan nanti turun akhir zaman sebagai umat pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma'a ta'ala wa laki Rasulullah khataman nabiyyin li'anna al-Masih alaihi salatu wassalam bin nuzulihi wa maksihi wa muksihi bil ard yahkum bil Islam wa bi syari'at rasul sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Tidak ada kontradiksi antara ucapan Rasulullah SAW dan antara perkataan Allah Taala. Akan tapi Rasul, akan tapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kenapa? Dikarenakan Nabi Isa alaihissalam dengan turunnya beliau dan tinggalnya beliau di muka bumi ini berhukum dengan hukum Islam dan berhukum dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kesimpulannya benar-benar tidak ada nabi yang baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adapun Nabi Isa alaihi alaihissalam turun nanti di akhir zaman sebagai apa? Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan nabi yang baru. Nasallahu assalamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.